kepada yang lain. Dari itu kita harus ingat, jangan kita banggakan nahnu min sulalati fulan wa fulan, amalnya ditinggalkan. Dari Rasulullah berkata, Ya Fatimah binti Muhammadin, alaiki binafsiki, Ya Bani Abdul Muttalib, alaikum biampusikum, walan agni'ankum yaumal qiyamati syai'a. La ya'tiyan nasu yawmal qiyamati bi'amalihim, fata'tunani bi'a'madat, fata'tunani bi'ansabikum ala ru'usikum, fataguluna nahnu alu Muhammad. Dari kerana ini ini saudara-saudara, insaf kalau kita tidak diaku sama Rasulullah kita rugi. Ini nasihat lillah wali rasulih. Ikuti adab Nabi, kita cintai Nabi, kita hargakan Nabi, ikuti hadisnya, ikuti harakatnya, ikuti sakanatnya. Cinta kepada Nabi tidak cukup, hanya cinta kepada gaumi wa gaumuhu Arab. Kerana bughdul Arab kufrun, ahibbul Arab li salasin, li'anni Arabi wal Quran Arabi. Tidak cukup hubbul Arab, hubbu ahlul bait. Nabi berkata, "Lau anna ar-rajula shalla wa sama baina ar-rukni wal maqam, famata yabghadu ahla baiti adkhalahum Allahu an-nar." Tidak cukup mahabbah ahli bait, mahabbah diri kita wa mahabbatil ulama, cintai kepada ulama-ulama. Wa qauluhu wa kitabih, dicinta kepada Quran. Ikuti ajaran Quran, iqra'ul Quran wa'malu bima fi. Dalam hadis kamu baca Quran serta amalkan isinya itu Quran. Jangan kita mengaku dalil Quran. Sekarang dianjuri Quran hadis. Quran hadis yang berkata itu hemar, saudara-saudara. Kebanyakannya dia sekalipun hadir minal hemar, Dia sendiri nyeleweng dari jalan agama. Wa istadil bil Quran wal hadis. Walau annahu tabi al Quran wal hadis, lakana ka'amtali Junaid Baghdadi dia, saudara-saudara. Tapi itu kalimat haq, uridu bihal batil. Kata-kata benar, tapi prakteknya bohong, saudara-saudara. Berikut Quran, ikut hadis anjuran, jatuh ulama, tapi tingkahnya nyolong ayam, maksiat, kerjanya jahat, mengaku dirinya bahwa Quran hadis akan mengelabui mata kita saudara-saudara. Pegang Quran hadis dengan taqwa, dengan sirah tayyibah, dengan Akmal Marziah Ini yang benar-benar manusia yang pegang Quran dan hadis. Wali a'immatil muslimin, ayi ulama'ahum, as-salafus salih, wa ulama'ul itrati tahira, lebih afdal daripada ulama' ghairal ulama'il itrah. Karena ulama itu magamul anbiya, hum warasatul anbiya. Dalam hadis Nabi berkata, al ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya alam yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakinnahum yuwarisuna ilman, faman akhda minhu faqad akhda bihabdin wafir. Agama tidak beres melainkan dengan ulama. Nabi berkata, sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, fa idza fasada fasada nas, al ulama wal umara. Dengarlah kamu kepada ulama, apa katanya ulama kamu ikuti, apa ajarannya guru-guru kamu ikuti, ajaran ajdadukum, lakum salaf ni'mas salaf, al-mugaddam, wal-sajjab, wal-muhdar, wal-idrus, wal-syekh Bakar, wal-haddad, wal-attas, wal-amudi, wal-bawzir, wal-ba'abbas, bagdir, wal-ma'bas, banyak minal masyaikh wasadah, umur gedwah lana di dalam tariqatul alawin yang baik-baik. Itu tiru kelakuan mereka, jangan engkau Daud tidak mau meniru. Sayyabnahum, kita tinggal mereka, kita naktadi dengan Nabulion, Ornalas, Karlios, Karlios, mau niru macam mereka itu. Akhirnya kita ila jahannam wa bi'sal masir. Maksudnya ulama wa amatihim, yakni sugugil muslimin. Wajib kita cinta menyinta, menjaga kehormatan muslim. Wala tatabagabu, wala tatahasadu, wala tatadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-mu'min akhul mu'min, la yadlimuhu wa la yudal ظالمه مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ini ahadis kasira kalau kita akan bawa tidak habis saudara-saudara sebetulnya ini hari saya mahzub Saya dalam sakit. Inama jabar li ahina Husin. Sudah kali-kali dia suruh. Tadi malam saya tidak bisa bangun. Tapi ini hari Alhamdulillah. Allah SWT memberi kita sehat sementara. Untuk mengisi kepada engkau Alhamdulillah. Wah isi-isi ini, nasihat ini tajam sekali. Tapi bukan niat aku akan memaki engkau. Menghinakan engkau. Membanteras engkau. Menginsapkan engkau. Inilah yang keluar daripada hati saya. Lillah. Kamu mau terima baik. Tidak mau terima baik. Lana nakhafu min amrin wala min zaidin wala nuhabu zaidan wala amra. Hanya ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi satu benda yang baik, tahan-tahan yang baik, diri kita menjadi baik, wanita kita menjadi wanita muslimat, wa kita menjadi muslimin. Barakatnya Habib Hussein Al-Haddad yang sudah didengar dia punya manajib. Riwayatnya itu engkau tiru. Maksud diadakan hal untuk meniru riwayat hidupnya. Nabi berkata, Ukuru mahasina mautakum wa kufu masawihim. Ini mahasini mautakum mautana yang baik-baik supaya diadakan hal mengingatkan jasa-jasa mereka dapat engkau meniru. Kalau tidak ada hal, engkau tidak tahu bagaimana magamatul aulia, magamatul anbiya. Orang berkata-kata, kenapa bikin hal Husin Hajjat? buah halnya bulan, tak bikin halnya Sayyidina Ali, wala halnya Nabi. Ya nah, kamu tidak mengerti. Ya nah Sayyidina Ali syuhratuhu kasamsi alam. Macam matahari, ma tidak perlu dia bilang diadakan ialah potret. Karena dia matahari tidak kena dipotret, dia sudah lebih terang dari potret kita. Ini yang kecil-kecil ini dihidupkan dengan har di suhratihim hatta istahyu bi wa amalihim wa adabin wa masayna Ali sudah penuh kutubus sirah, sudah penuh kutubus tarikh wa Rasulullah kadalika ma yahtaj ila hal li'annahu la yamut wa huwa hayyun fi qabrih al-hadl al-amwat wan nabiy yaqul fil hadith al-anbiya wa ahya'u fi quburihim tidak ada halil ahya, saudara-saudara. Al-halil amwat. Dari ini diadakan hal supaya menjadi cermin kepada kita. Wal Habib Hussein, rajulun asafi fi waktina wa garib ilaina. Lebih cepat kita meniru dia punya kelakuan dari kita meniru Sayyidina Ali. Itu ada lebih jauh. Sayyidina Ali sudah masyhur, dia punya riwayat di dalam kitab-kitab. Tapi Habib Hussein lebih dekat kepada kita, lebih gampang kita unjukkan. Kalau kita datang satu orang, hari mau menumpang, dia bilang, Ben, bednya Sayyidina Ali, sana jauh. Ini orang capek, asam jenuh lah bed Sultan Haddad lebih dekat di mana sini. Dia tidak jalan jauh, di sini lebih dekat sama-sama itu bed sama bed ini. Kita menunjukkan Sayyidina Ali, itu ada hubugul ummah Islamiyah semuanya. Amma Sultan Haddad, hubugu asada al-ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hal itu bukan buat kita saja. Ulama lain dari sada ada halnya. Di hadramus sada ada ialah hari tahunnya Syekh Salim Abdul Rahim Bangzer. Ada ialah hari tahunnya Syekh Said Amudi lebih besar lagi halnya di mana tanah Jawa juga ada halnya kiai itu kiai ini kiai Mas Alwi kiai Mas Hasim Tebuirang bikin hal hatta Raden Kartini pendidik perempuan ada halnya nyonya Kartini Bung Karno bikin halnya maknya baru-baru Hamka bikin hal Abu Bagama yang kirhol oh, dia bikin hal saudara-saudara nah, ini menandakan hal kita tidak bisa diingkar man tagada ala halana waras Saban yang M3 kita punya hall, dia bikin hall. Han kali 10 tahun, yang kir hall. Tapi tahun dulu dia bikin hall, hallnya dia punya ada. Begitu saudara-saudara. Wah orang-orang Surabaya yang kirun ala hall-hall. Tapi Bengken diinkar, zadal hall. Hall tadi 8. Orang yang bicara hall itu beda. Tambah 9. Bengken ingkar lagi, tambah 10. Sekarang sudah 11. Ingkari lagi, nanti 12 saudara-saudara. Hal-hal bikin hari bikin tambah. Mudah-mudahan berkatnya saja Pina. Wah habaibna wa mazaikhina jatala ya al-mukus tidak usah kita panjangkan wal khalik sudah kelaparan sudah hampir pukul setengah satu Allahumma akbir dunubana wa sur huyubana wa tahir gulubana wa hasin man galabana wa afina wa afanna wa akbir lana wa rahamna Allahumma makfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja'indana min a'malina Allahumma